masya'in Fid zulumat Bin nurit tam yaumal qiyamah Sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang jalan dalam kegelapan itu kegelapan subuh karena memang waktu adalah waktu yang masih gelap, belum adanya cahaya, belum adanya matahari. Mereka jalan dalam kegelapan keluar dari rumahnya menuju masjid untuk menunaikan sholat subuh berjamaah dengan muslimin. Sampaikan berita gembira bagi mereka dengan cahaya yang sempurna bagi mereka di hari kiamat telah balasan yang Allah berikan untuk mereka sebagaimana mereka menempuh jalan menyeberangi kegelapan demi ibadah kepada Allah salat subuh maka dibalas oleh Allah di hari kiamat dengan cahaya yang sempurna di hari manusia dalam kegelapan di hari manusia dalam ketakutan di hari kaum munafikin pada berkata zaruna naktabis min nurikum biarkan kami mengambil sebagian dari cahaya kalian kaum mukminin ini yang pertama yang kedua salat subuh ini pula Rasulullah SAW sebutkan sholat di mana para malaikat berganti shift. Beliau sabdakan ya yata'aqabuna fikum malaikatun bil lail wa malaikatun bin nahar wa yajtami'una fi salatis fajr wa salatil asr Qalu ji'nahum yusallun wa taraknahum yusallun. Silih berganti para malaikat malam, malaikat pagi pada kalian. Malaikat yang dimaksud malaikat yang Allah berikan tugas mencatat seluruh amal perbuatan manusia untuk kemudian naik mereka melaporkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua kelompok malaikat ini pagi maupun yang petang bertemu di salat subuh dan salat asar. Di salat subuh yang malaikat pagi turun untuk mencatat yang mereka lakukan mulai pagi sampai petang nanti. Yang malaikat petang naik di subuh. Demikian pula nanti mereka akan bertemu kembali di sholat asar. Yang malaikat pagi naik melapor, yang malaikat petang turun. Maka mereka saling berkata, yang satu kepada yang lain dari para malaikat kita datangi mereka dalam keadaan mereka sholat kita tinggalkan mereka dalam keadaan mereka sholat maka tercatat dan mereka ketahui yang sholat berjamaah di masjid sebagai orang yang selalu dalam ibadah kita datangi mereka dalam keadaan sholat. Baik itu perkataan malaikat pagi karena mereka turun di subuh sedang sholat. Kita tinggalkan mereka dalam keadaan sholat. Ketika mereka naik, mereka sholat asar. Muslimin. Begitu pula malaikat petang mengatakan kami datangi mereka dalam keadaan sedang sholat asar. Kami tinggalkan mereka dalam keadaan sholat subuh ketika mereka mau naik. Demikian yang Allah tegaskan di dalam Quran inna qur'anal fajri kana mashhuda bacaan Quran yakni sholat subuh fajar dipersaksikan yaitu dipersaksikan oleh para malaikat Allah itu yang mereka sampaikan kepada Allah fulan fulan fulan di satu-satu disebut namanya kami datang, mereka sholat. Kami tinggalkan, sedang sholat. Dan itu keistimewaan dari sholat subuh. Demikian pula sholat asar. Subuh dan asar pula Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan seperti di Sahih Muslim innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar lailatal badr la tudammuna fi ru'yatihi fa idza istata'a ahadukum alla yaghli fa idza istata' fa idza istata'tum alla yaghlibannakum as-salah قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا kalian sungguh akan melihat Allah di hari kiamat kelak seperti kalian melihat bulan di malam purnama tidak terhalangi, tidak tertutupi. Dan itu kenikmatan besar yang Allah berikan kepada mukminin. Balasan atas iman dan amal soleh mereka selama hidup. Lalu Rasulullah katakan, jika kamu bisa, artinya agar kalian mendapat kenikmatan besar tersebut, jika kalian bisa tidak terkalahkan oleh sholat sebelum terbitnya matahari, sholat subuh, dan sholat sebelum terbenamnya matahari, asar lakukan. Artinya jangan sampai kalian terkalahkan. Jangan sampai kalian terlewatkan waktunya, jangan sampai kalian tertidur, tersibukkan. Salatlah berjamaah di masjid terutama subuh, asar karena itu akan mempermudah kalian untuk berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala di yawmul qiyamah kelak. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita hidup masing-masing telah menjalani usia berbeda satu dengan yang lain. Ada di antara kita mungkin yang masih 20-an, 30, 40, 50, 60, mungkin ada yang 70, mungkin lebih. Yang mana usia itu pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan tujuan agar mereka semakin bertambah usianya semakin taat dan ibadah kepada Allah Allah sebutkan dalam Quranul Karim awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar wa ja'akumun nadhir awalam nu'ammirkum bukankah kami telah berikan umur kepada kalian umur yang dengannya yatazakkaru fihi man tazakkar mau ingat orang yang mau ingat mau sadar orang yang mau sadar bahwa dia diciptakan tidak sia-sia tidak dibiarkan begitu saja Wajah waja'akumun nadhir dan telah datang kepada kalian peringatan peringatan ini maksud ayat ada beberapa penafsiran ulama seperti Imam Nawawi sebutkan ada di antara yang, mereka yang menafsirkan peringatan yang dimaksud ayat keluarnya uban di kepala. Artinya mulai banyak ubannya, mulai pada putih rambutnya, peringatan dari Allah usiamu sudah berapa? sudah diberikan usia sekian oleh Allah belumkah kamu mau sadar belumkah kamu mau ingat untuk apa kamu diciptakan dan apa yang kamu perbuat dalam hidupmu tetapi yang lebih benar dari sekian penafsiran bahwa an-nadhir peringatan yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waja'akumun nadhir yang telah datang kepada kalian memberi peringatan, memberi ajaran adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah kepada mereka. Maka usia bagi manusia sesuatu yang dengannya dia sadar atas tujuan dan maksud keberadaan dia di dunia ini. Allah sebutkan di surat Al-Qiyamah, sebul insanu an yuh an ayahsabul insan an yutroka sudah apakah manusia mengira bahwa dia dibiarkan begitu saja kata Imam Syafi'i rahimahullah la yu'mar wa la yunha Apa mereka mengira mereka tidak diperintah, tidak dilarang? Artinya justru itu tujuan mereka diciptakan untuk taklif. Mereka diciptakan untuk menjalankan perintah-perintah khaliknya. Untuk meninggalkan larangan-larangan khaliknya. Dan itulah ibadah mereka kepada Allah وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semua beribadah kepada Aku. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan a'dzarallahu ila mri'in balagha minal umri sittina sana sudah cukup udur yang Allah berikan kepada seorang hamba kalau dia telah menginjak usia 60 tahun artinya kalau sudah usianya 60 cukup uzur yang Allah berikan padanya. Dia tidak akan punya alasan di hadapan Allah. Sudah kasih waktu 60 tahun. Nggak akan ada lagi alasan dan dalih di hadapan dia untuk membela dirinya di hadapan Allah penciptanya. Sudah Allah kasih waktu 60 tahun baginya. Makanya kata Imam Nawawi, karena ahlul Madinah idza balagha bihim arba'un sana tafarraga lil ibadah. Orang-orang Madinah dulu di masa sahabat, tabi'in, kalau mereka telah memasuki usia 40 tahun ke atas mereka lebih konsen untuk ibadah lebih banyak fokus dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah karena mereka sadar sudah cukup usia yang Allah berikan padanya untuk dia berbenah diri mendekatkan dirinya kepada Allah memperbanyak ketaatan dan amal solehnya Hadirin jamaah sekalian Rahimani wa rahimakumullah Kalau kita mau jujur dan kita introspeksi diri Dari sekarang ke belakang Ke usia kita masih muda, masih anak-anak perubahan apa yang ada pada diri kita. Apa yang telah kita benahi dalam kehidupan kita. Apa yang kita ketahui dari syariat Allah, agama kita yang kita cintai. Sudahkah kita membenahi iman dan akidah kita, tauhid, Sudahkah kita membenahi amal ibadah kita? Karena ibadah tidak hanya ibadah, tetapi yang dituntut adalah kebenarannya tepat sesuai dengan yang diajarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tentang sholat beliau sampaikan selu kamar aitumuni usalli di Bukhari, sholatlah kalian seperti kalian mendapati aku sholat. Dari takbir sampai kita salam. Sudahkah kita berusaha membenahi apa sudah benar sholat kita? Tata cara sifatnya, bagaimana seperti yang Rasulullah sholat. Contoh panutan bagi kita. Dalam haji, Beliau pun katakan khudhu anni manasikakum. Ambil dariku manasik kalian. Kalian mau menjalankan manasik, mau umroh, mau haji, ambil dariku contoh aku. Sudah benarkah manasik kita bagi yang umroh, yang haji? Ngambil dari manasik tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sholat, haji, begitu pula ibadah-ibadah yang lain. Sudahkah kita membenahi akhlak pada diri kita? Mencontoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, panutan kita. Sudahkah kita membenahi muamalah kita? Suami kepada istrinya, Sudahkah dia menunaikan hak-hak istrinya, menunaikan hak-hak anak-anaknya, sebagaimana Allah dan Rasul ajarkan kepadanya dalam jual beli, muamalah dan yang lain-lainnya dalam aspek kehidupan ini. Afala nu'ammirkum Afalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkar Waja'akumun nadir Allah telah beri usia. Cukup sudah untuk mereka ingat, sadar dan telah datang yang memberi peringatan itu kepada kalian. Pertanyaan yang perlu kita tanyakan pada diri kita masing-masing Sudahkah kita sadar? Sudahkah kita insaf? Usia telah Allah berikan. Tidak akan ada uzur lagi. Tidak ada alasan lagi di hadapan Allah kalau sudah menginjak kepala enam dari usianya. Maka kewajiban kita untuk bersegera untuk berbenah diri agar kemudian hidup kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala segera kita berilmu sebelum kita berkata-kata sebelum kita berbuat Cukup sudah yang lalu-lalu. Sudah cukup. 40 tahun yang lalu sudah cukup, 50 tahun yang lalu sudah cukup, 60 tahun yang lalu. Mau sampai kapan? Tetap saja seperti itu kondisinya. Tidak ada pembenahan, tidak ada kemajuan. di dalam surat Al-Hadid Allah berikan teguran keras kepada mukminin. Allah sebutkan alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم فطال 'alaihimul amad faqasat قلوبهم Wa katsirun minhum Belumkah datang waktunya kepada orang yang beriman untuk khusyuk tunduk hatinya terhadap zikrullah terhadap al-haq yang diturunkan kepada mereka agar mereka tidak menjadi seperti ahli kitab Yahudi, Nasrani yang karena semakin lamanya waktu bagi mereka semakin keras hatinya dan kebanyakan mereka orang-orang yang fasik teguran bagi Allah belumkah datang waktunya bagi kalian orang yang beriman kalian mau sampai kapan belum datang waktunya untuk kalian tunduk semakin khusyuk kepada zikrullah untuk tunduk khusyuk terhadap al-haq kebenaran yang Allah turunkan untuk itu yang kalian pelajari itu yang kalian amalkan itu yang kalian dakwahkan membenahi kehidupan kalian belum datang waktunya bagi kalian belum cukup mau sampai kapan Ayat ini disebutkan membuat baiknya beberapa tokoh ulama disebutkan semula seperti Fudail bin Iyad rahimahullah imam besar semula gelaplah kehidupannya dalam kemaksiatan, dalam dosa, Sampai suatu ketika malam dia mau melakukan tindakan kejahatan, dia lompati pagar rumah orang. Sebelum dia masuk rumah, dia dengar yang di dalam rumah sedang sholat malam baca ayat ini. Alam yakni lilladina amanu an takhsha Belum datang waktunya, mau sampai kapan? Orang yang beriman mau khusyuk, mau tunduk. Gemetar Fudal bin Iyad mendengarnya. Seperti mendapat teguran langsung. Langsung dia loncat kembali keluar. Dan terngiang-ngiang di telinganya ayat itu. Belum datangkah waktunya, mau sampai kapan? Sampai kemudian beliau bertobat, bertobat kepada Allah, berbenah diri disebutkan usianya sudah 40 tahun sekian mulai belajar dari nol usia 40 lebih sampai kemudian menjadi ulama besar sampai kata Imam Abdullah bin Mubarak setelah tobat dan baiknya Fudail aku melihat di dunia tidak ada yang lebih afdal dari Fudail bin Iyad rahimahullahu taala di masanya. Maka kita sebagai seorang muslim hendaknya memanfaatkan sisa usia yang ada pada kita karena masing-masing kita nggak tahu kapan ajal menjemput kapan kematian datang kepada kita Sementara yang Allah turunkan, yang Rasul ajarkan, pertanggungjawaban dari masing-masing kita di hadapan Allah. Allah sebutkan dalam Al-A'raf, "Falanas'alanna alladhina ursila ilaihim wa lanas'alanna mursalin Sungguh kami akan tanya meminta pertanggungjawaban pada umat yang diutus dan kami akan tanya para mursalin Rasul ditanya dan Allah Maha tahu apakah mereka telah sampaikan risalah syariat Allah telah diajarkan kepada umatnya umatnya pun ditanya oleh Allah mereka apakan yang telah diajarkan Rasulnya apa respon mereka Sudahkah itu mereka kaji? Sudahkah itu mereka pelajari? Sudahkah itu mereka imani? Sudahkah itu mereka taati? Perintah diamalkan, larangan ditinggalkan, yang halal dihalalkan, haram diharamkan. Berita, kabar diimani kebenarannya, sudahkah demikian? Ditanya, bertanggung pertanggungjawaban oleh Allah. Semua ini nggak sia-sia. Quran diturunkan, Rasul diutus, kita diciptakan hidup. Ada pertanggungjawaban di yaumul qiyamah, ada hisab, ada jaza, ada timbangan amalan, surga, neraka. Tidak sia-sia, tidak main-main. Kehidupan dan penciptaan ini semua. Maka yang ringkas ini Mudah-mudahan menjadi bahan introspeksi bagi kita untuk kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, membenahi kehidupan kita dengan ilmu yang syar'i, ilmu yang Allah turunkan dalam Quranul Karim, ilmu yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam wariskan kepada umatnya di dalam sunnah beliau Mudah-mudahan ini berguna bagi diri kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanaka bihamdika la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.